تعلم وتعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لتبارك الأرواح والدين والكم واتنا وموادكم وموات المسلمين معين ثم إلى أرواح كافة الأولياء الصالحين كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية خصوصا من حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وساعد في هذا المعهد ثم إلى روح الحبيب محمد عبد الله لهدار وأولياء الكون أجمعين لما كانوا حلت أرواحهم من مشارق إلى أرض ووالدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ولا تغشاهم الرحمة فرسكم وجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم عليهم حديث بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima wa la tukthir dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba hadithun hasan rawahu Ahmad Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaq ittaqil maharima Bertakwalah kamu kepada Allah daripada melaksanakan yang diharamkan oleh Allah atau lindungi diri kamu daripada melakukan yang diharamkan atau hindarilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Allah Takun maka kamu menjadi a'badan nas paling ibadahnya manusia manusia Orang yang dianggap paling ibadah itu bukan banyak sholat tapi juga banyak maksiat. Bukan karena banyak zikir tapi juga banyak lupa. Bukan karena banyak giamulel tapi sering berbuat dosa Orang yang paling ibadah kepada Allah Solatnya yang penting wajib tidak ditinggalkan Puasanya yang penting Ramadan dijalankan dengan baik Zakatnya enggak sampai ditunda-tunda, telat, apalagi dikemplang tetapi dia paling jauh dari perbuatan haram. Tidak mau makan kecuali makanan yang halal, tidak memandang kecuali dengan memandang yang diizinkan oleh syariat. Alhasil dia paling jauh daripada haram tapi dia tetap melaksanakan yang wajib. Itulah orang yang paling ibadah. Karena itu kalau mau ibadah kepada Allah jangan banyak-banyak jangan panjang-panjang tasbihnya. Jangan panjang-panjang wiridnya. Paling penting jaga diri kamu daripada melaksanakan yang ha yang haram. Masya Allah Kalau wirid hebat Ziarah kemana-mana iya, tapi nggak sholat. Hadir hol seneng maulid, tapi makan riba. Duit renten, duit anaan. Apa kalau bahasa ini? Duit apa itu? Cicil, titil ya? Bang titil lah seneng sama kiai, seneng sama habaib, seneng sama ahlul Bed, Cuma mabuk-mabukan terus. Orang yang paling ibadah itu bukan orang yang meningkat sholatnya, meningkat wiridnya, tapi juga nggak kurang dosanya, nggak kurang maksiatnya, bukan begitu. Nabi pernah menceritakan ada orang sufi, katanya sih, tapi penampilannya aja sufi. Ash'ath aghbar yamuddu yadahu ila sama faqala ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu ada orang penampilan sufi, rambutnya aja nggak disisir, nggak ada waktu katanya. Pakaiannya aja kumuh. Kenapa? Ikhlas katanya. Tangannya selalu mengada ke langit, mulutnya komat kamit. Selalu mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wirid itu dibaca, wirid ini dibaca. Tapi wamat amu haram, makanannya haram, Wamal basu haram, pakaiannya haram, wa bil haram, orang tuanya dari kecil udah ngasih susu, ngasih makanan dari hasil yang haram. Fa'anna yustajabulah mana mungkin dari mana apa dasarnya akan diterima itu ibadah oleh Allah. bisa disejata haram, pakaiannya haram, makanannya haram tekon di diterima karena itu yang paling penting bagi orang jika menjadi orang yang ibadah kepada Allah adalah menghindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah dijogo Pak nggih. Jaga. Warza bima gasamallahu laka dan ridholah bima dengan apa gasamallahu apa yang membagikan Allah laka bagimu takun maka kamu menjadi agnan nas paling kayanya manusia manusia orang yang kaya itu bukan karena banyak duit Orang yang kaya itu yang di hatinya ridho dengan bagian rizki yang telah diberikan oleh Allah. Allah itu kaya. 20 ribu mesem terus. Dia makan tempe, Alhamdulillah masih bisa makan tempe, tidak sampai makan batu. Dia minum air sumur Alhamdulillah nggak sampai kehausan Itu orang paling kaya itu Daripada sekarang orang duitnya banyak ratusan miliar Cuma nggak punya waktu menghadiri majelis taklim nggak punya waktu untuk sholat berjamaah nggak punya waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca Al-Quran, misalnya. Sampai buang hajat sambil telepon. Gimana barangnya sudah dikirim nggak? Itu. Ini keluar, ini tanya, barang masuk apa? Oh, saking sibuknya ya Allah, siang malam urusan dunia. Itu pun kadang-kadang rugi kita. Bingung terus. Ini orang paling melarat. Karena dikatakan oleh Nabi, "Laisal ghina bi kathratil 'ardi, innamal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda tetapi kekayaan itu hati yang kaya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bed-bed syairnya telah menyinggung hal yang demikian ini. Gadda ta'ala birrizqil qawam. Benar-benar telah menjamin Allah Ta'ala dengan rizki untuk kehidupan ini. Fil kitabil munzal nuranil anam. Jaminan itu bukan di notaris, bukan. Bukan surat dari Pak Camat atau kepala desa atau lurah, bukan. Tapi fil kitabil munzal Allah telah menjamin itu diterakan dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kitab suci Al-Qur'an nuron lil anam sebagai cahaya bagi manusia wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tidak ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali bagi Allah telah Allah tentukan rezekinya Faridha faridha wasakhat haram wasakhat haram ridha terhadap rezeki daripada Allah itu wajib hukumnya wasakhat dan murka terhadap rizki Allah itu haram hukumnya. Leh, saya sholat lima waktu kok sepuluh ribu, seharusnya satu juta. Inti cari Tuhan lain aja. Ridha dengan bagian rizkinya Allah itu hukumnya wajib. Murka dengan bagian rizkinya Allah itu adalah haram. Ya galbi tanabbah watrukil mujun Eh hati Sadarlah kamu Hah? Tinggallah daripada Komentar-komentar atau kritikan-kritikan Atau urusan-urusan yang gak bermanfaat Jangan kamu tadi itu menjadi orang Yang akhirnya Udah gak dapat dunia Malah dia mendapatkan murka. Oh bukan ya. Wal gunu' roha. Ah, keliru ini. Wal gunu' roha. Wat tama' junun. Orang yang gunu' yang gona'ah. Apa? Gona'ah itu. Neriman dengan rezeki. Itu tenang. Subhanallah. Tidur di atas tiker ngorok dia. Ada yang di ruang AC mikir tidak bisa tidur. Sampai minum obat tidur masih tidak mampu tidur. Tidak roha, itu orang tidak tenang hatinya. Ingat, iya Ikan kangkung sama sambel dikecuri jeruk, uh nikmatnya setengah mati. Kadang-kadang waduh makanannya mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet ada semuanya. Itu pun kadang-kadang dilarang sama dokter nggak boleh. Makannya harus kentang. Harus tahu godok. Kenapa? Penyakitan. Ternyata al-gunu roha, orang yang menerima rizki dari Allah itu tenang hatinya. Waktu majunun dan tamak itu adalah satu bentuk kegilaan. Orang tamak itu satu bentuk kegilaan. Kadang-kadang dia tadi itu sudah banyak duitnya, saking semangatnya kerja ngangkat-ngangkat barang pisan Loh, statusnya sama dengan kuli berarti dia. Subhanallah. Layak turhamuk magudriyagun. Janganlah kamu itu menjadi orang yang banyak pikirannya. Karena semua ditakdir oleh Allah pasti akan terja terjadi. Jangan mikir. Nanti akhirnya kena serangan jantung, setruk, darah tinggi, kencing manis, kencing pahit. Anta wal khalaik kulluhum abid kamu dan manusia yang lainnya ini semuanya hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid dan Tuhan terhadap hambanya ini melakukan segala yang ia keingini. Saya harap kamu mati nom, kamu mati tua, kamu menjadi orang kaya, kamu menjadi orang melarat, kamu dari itu tinggi, kamu itu pendek, kamu itu ganteng, kamu itu elek, itu terserah Allah. Yang menentukan nasib kamu itu adalah Tuhan kamu. hamuk waktu mamuk wai hak mayufid, sumpeknya kamu, kepikirannya kamu, susahnya kamu, sedihnya kamu, nggak ada faedahnya. Sekarang saya mau tanya, kalau sampean ditakdir hitam, kamu sumpek. Kenapa saya hitam? Kok nggak putih? Bisa jadi putih tak? Enggak. Karena itu jangan banyak-banyak sumpek, sumpeknya kamu. Kepikirannya kamu, susahnya kamu, nggak ada faedahnya karena udah segala sesuatu itu pasti sesuai dengan ketentuan Allah al gadha tagaddam ketentuan Allah sudah berlalu faghnamis sukun kalau gitu ambillah kesempatan kamu ambillah keberuntungan kamu dengan sukun tenang tidak usah ribut-ribut layak surhamak hamuk jangan kamu itu banyak pikiran kamu magudir yakun apa yang telah ditakdir Allah pasti terja terjadi alladzi li ghairik la yasil ilaik. Bagian yang untuk orang lain nggak mungkin sampai kepada kamu. Rizkinya orang lain nggak mungkin kamu bisa rebut. Walladhi hasilun ladek dan apa yang dibagikan untukmu pasti akan hasil pada dirimu. Bagian rezekimu pasti akan datang kepada kamu. Sering saya katakan Australia bisa sampai ke Sungi. Bukan orang Sungi pergi ke Australia untuk makan apel, makan apel Australia. Kenapa? Karena bagian apel itu rizkinya orang su Sungi. Gak usah mikir kamu. Bagian orang lain akan sampai ke orang itu, bagian kamu sampai kepada kamu. Bagian orang lain gak mungkin bisa kamu rebut dan bagianmu nggak mungkin akan bisa dikuasai orang orang lain. Kalau begitu gimana tugasnya kita fashtaghil bi rabbik wallazi alaik. Kalau begitu sibuklah kamu dengan berhubungan dengan Tuhan kamu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kah? Kamu itu aja fokusnya, ayo duit, rezeki, rezeki, rezeki, rezeki. Jangan itu. Kewajiban kamu gimana? Zikirnya kamu gimana? Ibadahnya kamu gimana? Fi fardil haqiqah wa syar'il masun. Di dalam mencapai kewajiban secara hakikat dan syariat yang telah dijaga oleh Allah. Layak turhamuk, jangan banyak mikir. Ma guddir yakun, apa yang ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. dalam bait syair yang lainnya wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan jika kamu tadi itu ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah kamu akan hidup dalam keadaan nikmat dan jika kamu tidak ridha maka kamu selalu dalam keadaan susah Tetangganya beli sepeda motor, dia susah. Kenapa aku nggak beli? Tetangganya beli mobil, tambah susah. Tetangganya beli tanah, tambah susah. Akhirnya mati susah. Paham ya? Nah, karena itu Alhamdulillah tetangga beli sepeda motor Saya enggak Alhamdulillah kaki saya masih enggak lumpuh Tetangga beli mobil, saya enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Saya masih bisa beraktivitas, bekerja. Anak-anak sehat, saya sehat. Beli motor tapi kena sakit kanker, senang. Nauzubillah min dzalik. Karena itu nah, nikmati rizki ya dengan yang sudah dibagikan oleh Allah Nah saya tak kasih satu cerita Ada Satu orang Dia tadi itu musafir Dia orangnya pedagang Gede Pedagang besar Kemudian ada satu keanehan yang dilihat Ada satu pohon kurma udah kering Udah mati pohonnya Kering Cuma ada satu gagak ini mundar mandir terus, burung gagak. mundar mandir terus ke pohon kurma tadi itu. Heran, ini apanya dicari? Buahnya nggak ada. Mau tinggal di situ nggak ada sarangnya. Apa ya? Akhirnya naik itu orang Dilihat ternyata di atas itu ada satu ular yang buta Ular bu? Buta Gagak ini Ditakdir oleh Allah Ngambil makanan Naik ke atas Ngasih makan ular yang bu? Yang buta Jadi ular itu hidup karena Dipioro gagak dipiara dengan burung gak? Dia mikir ya ular yang buta aja udah dijamin rezekinya oleh Allah lewat burung gagak. Lah masa saya orang yang beriman gak dijamin? Sibuk montang-manting urusan dunia. Astagfirullahaladzim. Mulai saat itu dia kurangi aktivitas dunianya, dia tingkatkan ibadah kepada Tuhan dikusuki. Ana wong melarat sisi maning, montang-manting urusan dunia, dok nggak salat sampean. ndak salat, ndak baca Quran. Waduh, melarat dunia akhirat itu orang. Itu calon susah dunia akhir akhirat khasirat dunia wal akhirah dalika wal khusranul mubin. Belum pakai dasi, belum pakai sepatu sing gowo pacul ndak salat. Alasannya kerja bib masih mancal itu, belum belum nginjak gasnya mercy itu. Masih mancal, nggak punya waktu, nggak sholat, nggak sholat Jumat. Kenapa? Dolek duit, beb. Bisa dibayangkan kalau duitnya banyak, jangan-jangan ngerobohkan masjid orang itu. Hati-hati. Kepingin seneng dunia akhirat, yang ridho dengan rezeki yang dibagi oleh Allah. Pun. Wa ahsin ila jarik dan berbuatlah baik kepada tetangga kamu. Takun mukmina maka kamu menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Lah kalau gak berbuat baik dengan tetangga apakah kafir? Ya ndak, cuma imannya dari itu ndak sempurna, ndak beres imannya. Orang yang mukmin itu sama tetangga bagus. Dan itu kalau sampean ketemu orang baik, tetangganya semuanya seneng, insya Allah dia orang yang mantep imannya. Waduh, sumpah gak mati-mati. Kenapa? Kalau nyetel lagu itu loh, gue sampai anak saya nggak bisa tidur. Terus apalagi, wah kalau masak asap itu sendiri dikirim. Terus apalagi, wah nakal-nakal, kaca saya pecah semuanya tukaran terus sama tetangga wah oh, itu orang bahaya itu Nabi terus sampai dipeseni sama mereka Jibril berkali-kali ya Muhammad asinilah jarik Muhammad jolali tonggo tonggo tetangga tetangga tetangga sampai Nabi khawatir mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrizu aku ini khawatir Jibril ini selalu dikit-dikit ngingetkan tetangga-tetangga yang baik sama tetangga sampai aku ini khawatir jangan-jangan akan mendapat warisan nanti tetangga. Tapi khawatir nggak sampai turun itu. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah enggak menjadi beriman dengan sebenarnya. Demi Allah enggak menjadi beriman demi Allah kata Nabi enggak menjadi beriman yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya dalam riwayat yang lain wallahi la yu'minu man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu dzalik demi Allah enggak menjadi beriman yang malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan padahal dia mengetahui keadaan itu Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus menghormati tetang tetangga. Panjang kalau kita ceritakan. Wal dil kurba wal jaril junub Nah, bahkan satu cerita Ada satu orang Dia orang soleh Ketika ditamui sama temannya Dilihat lobang semuanya Kenapa ini ya banyak lobang ini Di rumah kamu Banyak tikus rumah saya Banyak tikus rumahnya Kata temannya Miara kucing kau Kamu piara kau, Kucing tikus itu paling takut lo sama kucing. Dia akan lari dari kamu. Oh iya ya, gak kepikir aku kok gak biara kucing. Ya wes terima kasih usulannya. Dapat beberapa waktu datang ke situ, tikusnya masih banyak. Loh, kucingnya nggak ada. Loh, kamu kenapa nggak biara kucing? Kan tak kasih usulan, ingat kamu tuh. Tak suruh biara kucing. Iya, saya waktu itu sudah mau miara kucing supaya lari tikus-tikus dari rumah ini. Cuma saya mikir, larinya kan tetangga, ke tetangga. Rumah saya bebas dari tikus, tapi tikusnya hijrah ke tetangga saya. Akhirnya rumah saya aman, rumah tetangga saya yang rusak semuanya. Saya takut nggak menjadi orang beriman karena orang beriman itu adalah kalau tetangganya aman daripada gangguannya. Loh, sampai lihat ini bagaimana? Sampai dikatakan kalau kamu tadi itu membeli mm, apa? Ida Tobak maragatan fa'at faaksir ma'aha. Kalau kamu tadi itu huh? memasak kuah yang banyak airnya. Artinya apa? Ya kalau kamu tidak bisa ngirimi dagingnya, ngirimi kuah kuahnya misalnya. Jangan dikirim asapnya dok. Hmm, ini naire. Eh. Nah, kalau kamu itu memberikan sesuatu untuk anak anaknya kamu, mainan kah atau buah-buahan kah, jangan dibiarkan dia tadi itu dilihat oleh tetangga tetangga apa oleh anak tetangga kamu kecuali kamu kasih dia. Belikan apel anggur dimakan sama anaknya kelihatan anak tetangga orang melarat pak belikan anggur cuet gak iso nak Akhirnya anaknya nangis, cerewet gara-gara kamu itu. Paham ya? Terus. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Wa ahibba dan cintailah linnasi sesuatu yang baik terjadi pada manusia. Ma tuhibbu apa yang kamu mencintai li nafsik untuk diri kamu, takun maka kamu menjadi musliman orang yang is Islam. Orang Islam itu senang melihat saudaranya orang Islam yang lain dalam keadaan mendapatkan keberuntungan, kesenangan seperti pada dirinya sendiri. Paham tidak maksudnya? Kalau seandainya Saudara kamu muslim mendapatkan uang satu miliar kamu enggak? Gimana? Kalau kamu tadi itu enggak senang. aku enggak sendiri. Aku enggak. Mudah-mudahan tumpas. Lah, enggak muslim kamu. Bukan gitu orang muslim. Kamu itu harus merasakan senang saudara kamu itu mendapatkan satu miliar seperti diri kamu dapat satu miliar. Muslim beneran kau. Alhamdulillah alhamdulillah kon antuk alhamdulillah alhamdulillah lah sampai ndak apa-apa alhamdulillah sama kamu dapat sama seperti aku dapat gitu orang Islam temenan itu paham nih ada sama-sama bawa sepeda motor punya dia tadi itu hilang loh takut terus hilang kok enggak ya mudah-mudahan hilang mari ngono kon Jadi kembar Seharusnya tidak. Ya Allah, punya saya hilang. Kamu tidak, tidak hilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kak apa Walaupun aku punya aku hilang, tapi yang penting punya kamu tidak hilang. Wah, hebat. <coughs> itu orang Islam yang benar itu. Hah? Orang Islam itu tidak ada saling hasut. Orang Islam itu merasa senang jika saudaranya mendapatkan keberuntungan, kebaikan, keistimewaan seperti dirinya sendiri yang mendapat keuntung, keuntungan. Tuh, ini kalau diterangkan, tak cerita ceritani lagi. Ada satu orang soleh punya kios atau punya toko ada di pasar. Akhirnya pasaran kebakaran. Wah, semua toko hangus semuanya. Cuma milik orang yang soleh ini nggak terbakar. Orang banyak yang susah. Cuma dia selamat. Ustad, Yai, punya sampean selamat yang lainnya hangus, terbakar, entek, ludes. Punya sampean aja yang selamat. Kata si orang soleh ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah setelah mengucapkan Alhamdulillah mikir loh kok saya bilang Alhamdulillah padahal banyak yang susah banyak yang terbakar toko-tokonya berarti aku tidak merasakan yang dirasakan oleh saudaraku orang Islam seharusnya kalau orang saudaraku orang Islam itu senang saya harus senang seneng Kalau dia susah, saya juga harus mikir, saya harus merasakan kesusahannya. Lah kok saya alhamdulillah. Padahal orang lain banyak yang susah saat itu. Masya Allah, berarti selama ini aku belum menjadi orang Islam beneran masih. Sholatnya 30 tahun digodoi semuanya Pak. Kenapa? Berarti aku selama ini sih turun dari wong Islam beneran tak bayar maning sholatku turung-turung, jadi wong Islam beneran. Tuh lihat orang dulu. Kalau sekarang tidak begitu. Hah? Ini orang sangat beneran. Karena itu kau Anda itu kalau mendapatkan sesuatu yang baik anda itu harus berusaha yang baik, ya saudara kamu juga mendapatkan kebaikan itu. Jangan kamu, yang penting saya untung walaupun rugi yang lainnya. Yang penting saya senang walaupun susah yang lainnya. Yang penting saya sehat walaupun sakit semuanya. Ya, itu bukan orang Islam itu. Orang Islam tadi itu senang dan menyenangkan. Cari keuntungan dan menguntung menguntungkan gitu. istilah rasa no juga ada orang sakit rasa nuwun. Ada orang rugi kapok kon. Ah, tidak benar itu. Bukan orang Islam gitu. Kalau sama orang Islam tidak ya Allah kesian. Mudah-mudahan Allah beri keuntungan. Kalau ada duit bantu. Itu orang Islam. Wala tuksirid dhahik. Jangan kamu itu banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahik maka Sesungguhnya banyak tertawa tumi itu mematikan itu kata dhahik al hati. Jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hati itu kalau mati, wah dinasehati walaupun sama nabi tidak mau. tidak tembus. Ini Al-Qur'an loh. <laughs> Diguyu-guyu kan. Ini, ini masuk neraka kamu kakak kakak. Jangan banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati, hati-hati. Hmm? Terus gimana? Nangis boleh, cuma bukan stres. Nangis karena takut kepada Allah, karena banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah, itu. Bagus malah termasuk tujuh golongan yang istimewa nanti di hari kiamat ketika orang merasa panas ada di mahsyar orang ini dinaungi dengan arasy Allah di antaranya warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu orang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri kemudian dia karena mengingat dosa, karena mengingat banyak kurangnya ibadah sampai melenehkan air mata. Wah, tapi sendiri. Jangan muka orang nangis, wah, wah. Itu kasih ono dot bayu. Ya saya paling sumpah kalau ada orang sok nangisan itu. Uh, kalau dia mulai nangis gak apa-apa. Ah badak karuan jerit majelis jerit makum ya Nabi nangis. Ledek buyar majelis ente ake mangani. Orang kalau nangis kan biasanya didik main nafsu. Aduh, didik tambah ake Ojo nangis oh. kok Model ngene. Ah. Tak ceritai lagi. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketemu ada sekelompok sahabatnya lagi seneng tertawa-tertawa, banyak tertawa. Dihampiri sama Rasulullah, dideketi sama Nabi, datangi sama Nabi. Nabi menyatakan lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kamu mengetahui apa aku yang ketahui, kata Nabi, maka kamu banyak, sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Nabi tahu bagaimana siksa neraka, bagaimana payahnya kiamat. Bagaimana itu susahnya hisab Bagaimana itu kubur Bagaimana itu sakaratil maut Nabi sudah tahu semuanya Saking kamu tidak tahu Bisa tertawa Kalau kamu tahu bagaimana itu pertanyaan di kubur Bagaimana siksa kubur Bagaimana susahnya nanti di kiamat Tidak ada yang tertawa Nangis dok Kata Nabi, kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Ojo akeh-akeh ngguyu, Pak. Engko akhire nangis tok kate mati. Jangan, dia apa-apa tertawa boleh. Cuma ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Nah, diceritain neraka tertawa. Ada khot khotib menceritain di neraka itu disiksa. Wah, ger. Ya apa sih? Ceritain neraka kok ger. Nah, seharusnya takut. Ya, karena itu nah, kita semuanya harus bisa memposisikan diri. Cuma jangan takut dong. Wedi aku. Wedi aku. Oh, akhirnya dilebono porong kon. Masuk rumah sakit jiwa nanti. Ya, bukan begitu maksudnya. Nah, maksudnya yang biasa lah. Entah kasih gambaran sampean orang kalau nyetir, nyetir mobil. Jangan banyak tertawa. Cuma jangan nangis toh. Jangan banyak bicara. Cuma jangan diem toh. Tegang jadinya. Bicara seadanya. Hah? Masa orang nyetir mobil sambil main kartu? nyetir mobil itu harus serius, hati-hati, harus perhatian dengan spion, dilihat di belakang itu ada benda kendaraan kalau nyalep haluannya harus bagus. Paham ya? Kalau ada kendaraan sabar, jangan kenceng-kenceng. Kalau sudah terlalu kenceng remen, ojo terlalu ngebut ah, begitulah dalam kehidupan dunia kamu harus melihat masa depannya kau kadang-kadang kamu juga harus melihat masa lalu kamu astagfirullahaladzim ono truk nek buri rek ono bis rek sabar astagfirullah aku tahu ngelakuin itu, iki dulu ya saya pernah berbuat dosa ini saya berbuat maksiat itu astagfirullah saya sabar tidak boleh diulangi lagi ya? Kalau sudah kenceng lagi semangat cari dunia direm direm rem rem jangan ngebut-ngebut kalau urusan dunia paham ya kalau mau ngomong ngomong sekedarnya ada ngejak ngomong iya ngejak terlalu noleh iya itu ini itu door. enek kan? habis remek dari jreping kan ah sekedar begitulah juga dalam kita berkomunikasi dengan manusia, sekedar sekedar selebihnya serius masa depan, masa depan, masa depan, masa depan kamu itu ada kuburan, masa depan kamu itu ada hisab, ada mahsyar, ada timbangan, ada tanggung jawab di hadapan Allah, ada jembatan sirat, ada neraka, masa depan kamu pikirkan dengan baik begitu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lihat eh orang-orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah hendaknya setiap jiwa memperhatikan masa depannya eh, mudah-mudahan Insya Allah kita semua jadikan orang yang beruntung dunia akhirat sadar dalam kehidupan ini untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan akhirat amin Allahumma amin